Dan sesungguhnya ikhwatul Islam azakumullah di antara kebahagiaan seorang hamba adalah ketika seseorang mengenal Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya kebutuhan hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ketika seorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Oleh karena itulah para ulama mengatakan hajatul ibad ila ma'rifatillah kebutuhan hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kebutuhan ia kepada makan dan minumnya. Iya. Karena memang kedudukan pengetahuan terhadap Allah Rabbul Alamin mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Famanzilatuhu fid dini 'aliyah wa ahamiyatuhu 'azimah, wa la yumkin ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhi akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah." Kedudukannya di dalam agama sangatlah tinggi, urgensinya sangatlah agung dan tidak mungkin seorang pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisi yang paling sempurna sampai ia betul-betul berilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." milik Allah lah nama-nama yang baik maka berdoalah dengan nama-nama tersebut ikhwatul islam a'azzakumullah <clears throat> pengenalan tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya karena Allah lebih mengenal tentang dirinya daripada hambanya. Maka Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia kepada para sahabatnya tentang Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah, ketika kita mengenal Allah, ketika kita mempelajari tentang asma wa sifat Allah, kewajiban kita adalah harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan harus sesuai dengan apa yang Allah jelaskan tentang dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azakumullah. Para ulama telah membahas bagaimana kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang menyimpang jauh daripada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami asmaullah wa sifatuhu. Sehingga akibatnya apa? Berakibat fatal di dalam akidah mereka. Berakibat fatal di dalam pemahaman mereka tentang agama. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah adalah di antara ulama yang menulis salah satu kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah asma wa sifat. Beliau berkata al-faslul awal qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula kata beliau kaidah yang pertama. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya baik. Ay balighatun fil husni ghayatahu. Artinya kebaikan, keindahan keelokan nama Allah telah sampai kepada puncaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna." Milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa itu husna? Artinya sampai pada puncaknya di dalam kebagusan. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, "Wa dzalik li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah." Yang demikian itu dikarenakan ia mengandung sifat yang sempurna. La naqsa biwajhi minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kekurangannya dalam segi dan sisi manapun juga. Sebuah contoh. Allah mempunyai nama Al-Hayy. Ia adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy yang mempunyai arti yang maha hidup mutadhamminun lil hayatil kamilah yang mencakup kehidupan yang sempurna allati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha zawal Allah tidak pernah didahului sesuatu yang tidak ada dan tidak akan pernah rusak selama-lamanya al ilmi wal qudrah من sam'i wal basar wa ghairiha kehidupan yang berkonsekuensi kesempurnaan sifat-sifat suatu sifat yang sangat sempurna hidup Allah Rabbul Alamin yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang berkonsekuensi adanya sifat yang lainnya berupa ilmu, kudrah, mendengar, melihat dan yang lainnya ini ikhwatul Islam azakumullah. <clears throat> Wajib kita yakini setiap nama Allah husna balighatun fil husni ghayatuh. Telah sampai kepada derajat yang sangat tinggi di dalam kebaikan dan keelokan. Kemudian kaidah yang kedua ikhwatul Islam azakumullah bahwa asmaullah taala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu menunjukkan kepada dua. Yang pertama alam menunjukkan kepada tanda. Misalnya si fulan namanya siapa? Budi. Kalau ada orang tidak mempunyai nama, sulit kita untuk membedakan dengan yang lainnya untuk memanggil dia. Ini disebut dengan alam sebuah kota disebut kota Jakarta, kota Bandung, kota Serang dan yang lainnya. Ini disebut dengan alam. Nah, nama-nama Allah itu adalah alam. Untuk Allah Rabbul Alamin, Allah mempunyai nama. Dengan nama itu sebagai tanda. Ar-Rahman, Allah, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan yang kedua adalah menunjukkan kepada sifat Artinya bahwa nama Allah menunjukkan kepada tanda dan juga menunjukkan kepada sifat. Kata beliau, <clears throat> Syekh Utsaimin berkata, "A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat." Dia alam. Dilihat dari sisi apa? Karena ia menunjukkan kepada zat wa awsafun bi'tibari ma dallat alaihi minal maani dan ia sifat dilihat kepada apa yang ditunjukkan olehnya dari makna itu. Ar-Rahman, dia terlihat terhadap zat adalah nama buat Allah. Tapi dia mempunyai mempunyai makna bahwa ia adalah rahmah yang menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam a'azakumullah dari situ kita bisa mengetahui kesalahan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan katanya nama-nama Allah itu hanya sebatas alam tapi tidak memiliki sifat. Kata orang Mu'tazilah Allah itu sami men, ya maha mendengar tapi tidak mendengar. Basirun bila basar, azizun bila izzah. Ya, Allah itu namanya basir tapi tidak basar, tidak melihat. Subhanallah aneh sekali. Padahal secara akal manusia ikhwatul Islam azakumullah pendapat ini sangatlah batil. Ya, mengapa? Pertama, kalau Anda dikatakan ya akhi, Masya Allah, kamu itu pinter tapi nggak pinter. Tidak ada seorang pun yang berakal akan menerima perkataan seperti ini. Kamu itu kok mendengar tapi tuli. Ini jelas bertentangan dengan akal manusia maka dari itulah ikhwatul Islam ma'anzakumullah. Ya. <clears throat> Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala dia mencakup atau mengandung dua perkara. Dia menunjukkan kepada alam dan yang kedua menunjukkan kepada sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak ada satupun nama pasti mengandung sifat. Al-Aziz mempunyai sifat izzah. Ar-Rahman mempunyai sifat rahmah. Uh, Al-Jabbar mempunyai sifat jabarut. Al-Muhaimin mempunyai sifat haimanah. Wahul wahalu majarran. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Dari kaidah ini juga ya ikhwatul Islam azakumullah bisa kita mengetahui kebatilan ya madhab Asy'ariyah. Karena ashariyah hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat. Anehnya mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai 99 nama. Kalau begitu ada di antara nama-nama Allah yang tidak mengandung sifat. Kalau dikatakan bahwa sifat Allah hanya 20, berarti 99 dikurangi 20 berapa? Ada sekitar 79 nama yang tidak mempunyai sifat. Hada mustahil. Maka dari itulah Selain pembagian 20 sifat itu ber, tidak berdasarkan pada dalil ya dan juga sangat bertentangan dengan akal manusia. Kemudian kaidah yang ketiga kata beliau, asmaullahi Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammat tadammanat thalathata umur. <clears throat> Nama-nama Allah kalau menunjukkan kepada sebuah sifat yang butuh kepada objek maka ini mengandung tiga perkara. Apa itu yang tiga tadi? Yang pertama, subutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Harus ditetapkan bahwa itu adalah nama Allah. Yang kedua, subutu sifat allati tadammanaha lillahi azza wajal juga penetapan akan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Dan yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha yaitu penetapan hukum dan konsekuensinya sebuah contoh misalnya as-sami' Allah Maha mendengar dan mengantung sifat sama mendengar dan yang namanya mendengar pasti butuh kepada objek pertama kita katakan bahwa as-sami' nama Allah yang kedua kita tetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat sam'un, mendengar. Yang ketiga kita tetapkan bahwa Allah mendengar seluruh makhluk, pembicaraan makhluk, sampai-sampai apa yang terbetik di dalam hati Allah tahu. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh seorang hamba kepada temannya. Maka beliau berkata demikian. As-sami yatadamman isbat as-sami isman lillahi ta'ala wa isbat as-sam'i sifatan lahu wa isbat hukmi dhalika wa muqtadah wa huwa annahu yasma'u sir wa najwa. Bahwa as-sami men, apa, men, men, mencakup apa penetapan sami sebagai nama Allah. Demikian pula penetapan sifat yaitu bahwa Allah mendengar dan juga penetapan hukumnya dan konsekuensinya apa itu bahwa Allah mendengar seluruh apa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kaidah yang ke yang ke yang selanjutnya. Yang keempat. Asmaullah taala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Kata beliau, nama Allah sifatnya tauqifiyah tidak ada lapangan untuk akal di dalam menentukan nama Allah. Artinya, ketika kita ingin memberikan nama Allah, harus kita menunggu dalil. Tidak boleh kita memberikan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak boleh misalnya kita katakan ah menurut saya nama Allah itu Ar-Rasyid Padahal tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Oh, saya mau ngasih nama Allah itu ya Al-Harith. Padahal tidak ada satupun nama Allah Subhanahu wa taala dalam dalil-dalilnya. Ya akal Islam, Allah lebih tahu tentang nama-nama dirinya. Maka kewajiban kita adalah menunggu dalil apabila ada dalam Al-Quran, apabila ada dalam Sunnah Rasulullah SAW dalil yang menunjukkan kepada nama itu, barulah kita katakan bahwa itu adalah nama Allah. Akan tetapi apabila nama itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan sekali-kali Anda berani untuk memberikan nama kepada Allah, sesuatu yang Allah tidak pernah namai dirinya dengannya. Coba kalau Anda punya nama Muhammad, kemudian Antum dipanggil dengan nama selain nama Antum. Ya. Nama Antum misalnya, Masya Allah, bagus, ya Abdurrahman. Kemudian teman Antum memanggil antum, "Hai Budi." Mungkin Anda akan berkata, "Maaf, nama saya Abdurrahman, bukan Budi." Secara akan manusia dia tidak mau tidak mau dipanggil dengan selain nama dirinya. Pasti dia ingin dipanggil dengan nama dirinya yang dia namai dirinya. Walillahil matsalul a'la. Allah harus kita panggil, harus kita namai sesuai dengan apa yang Allah namai dirinya. Demikian pula Rasulullah SAW menamai dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwatul Islam kaidah yang kelima. Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa nama Allah tidak terbilang Nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah 99 tidak. Aina dalil? Mana dalil? Kita jawab dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad. Demikian pula Al-Hakim dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik." أو علمته أحدا من خلقك aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak sampai akhir hadis ya Allah aku memohon kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Perhatikan, ikhwatul Islam, ya. Atau nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Setiap kita mengetahui bahwa yang Allah sembunyikan di sisi gaib apa dalam ilmu gaib tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa di sana ada nama-nama yang Allah sembunyikan dan Allah tidak ajarkan kepada hamba-hambanya. Kalau begitu nama Allah sangat banyak, tidak terbilang sekali jumlahnya. Mungkin ada orang bertanya, Ustadz, <clears throat> bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk surga. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah hanya mempunyai 99 sifat? Al-jawab, tidak demikian. Kenapa? Karena jumlah man ahsaha dakhalal jannah mempunyai kedudukan dalam bahasa Arab naat untuk jumlah ya kalimat innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Artinya sama dengan perkataan seseorang begini. Saya mempunyai 99 dirham yang barang siapa mencarinya ia akan mendapatkan hadiah. Bukan berarti bahwa saya ini hanya mempunyai 99 dirham. Akan tetapi yang saya eh, apa Eh, sediakan untuk dicari itu hanya 99 tidak menunjukkan bahwa saya hanya punya 99 demikian pula Allah mempunyai nama yang banyak akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah ya untuk kita ini menghitungnya hanya 99 maka dari itu ikhwatul Islam azakumullah dengan penjelasan tadi jelas kepada kita bahwasannya eh, nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang jumlahnya dan bahwasanya hadis yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai 99 nama itu tidaklah bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai e, nama yang sangat banyak yang tidak terbilang jumlahnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu haram kita ilhad menyimpang dalam nama Allah. Apa bentuk penyimpangan itu? Bentuk penyimpangannya adalah yang pertama. An yunkira syai'an an yunkira syai'an minha atau mimma dalat alaihi sifat wal ahkam. Mengingkari sedikit saja dari nama-nama Allah atau mengingkari salah satu dari sifat Allah atau mengingkari dari hukum yang merupakan konsekuensi nama Allah. Maka ini jelas penyimpangan. Tidak boleh kita mengingkari satupun nama dan sifat yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Rasulnya dalam Sunnah. Ini sebuah penyimpangan. Ilhad. Yang kedua, an yaj'alaha dalatan an ala sifatin tushabihu sifatin makhlukin mengklaim katanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka ini jelas merupakan penyimpangan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Allah tidak sama dengan apapun juga dari makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi pendengar manusia tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyimpangan yang ketiga, an yusammillah ta'ala bimalam yusammi binasah. Memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah menamai dirinya dengannya. Maka ini jelas penyimpangan. Ya seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu ala bapa ya. Al-ab atau orang-orang filsafat yang memberikan nama kepada Allah al-illatul fa'ilah dan yang lainnya nama-nama yang tidak pernah sama sekali dirinya Allah menamai dirinya atau mengatakan dewa ataupun yang lainnya jelas ini adalah merupakan nama-nama yang tidak pernah Allah namai dirinya dengannya yang keempat ya akhi penyimpangan daripada asma Allah yaitu an yashtaq min asma'i asma' lil asnam memberikan nama-nama Allah atau mustaqatnya kepada berhala-berhala seperti orang-orang Arab terdahulu ya menamai lata dari kata-kata uh, eh, alat demikian pula al-uzza dari kata al-aziz maka ini adalah merupakan penyimpangan terhadap asmaullahi wa sifatuh demikian ikhwatul Islam kaidah enam kaidah yang kita bisa mengetahui di dalam ya masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala Kemudian berikut ini adalah kaidah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini beberapa kaidah yang berhubungan dengan sifat Allah. Beliau berkata, Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Sifatullah taala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangannya dari sisi manapun juga Allah mempunyai sifat hayat hidup kehidupan yang sempurna tidak ada aibnya tidak ada kekurangannya Allah mempunyai sifat ilmu ilmu yang sempurna mencakup segala sesuatu sampai-sampai Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia Allah mempunyai sifat kudrah kekuasaan, kemampuan yang luar biasa sempurna. Sam'un wa basarun wa rahmatun wa izzatun wa hikmatun wa uluwun wa azamatun dan sifat-sifat yang lainnya yang menunjukkan akan sifat yang sangat sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60, "Walillahil mathalul a'la." Milik Allah lah sifat yang paling tinggi sifat yang paling tinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Akal manusia pun menetapkan bahwa Allah harus mempunyai sifat yang sempurna. Syekh Utsaimin berkata, "Fawajuhu anna kulla mawjudin haqiqatan, fala budda an takuna lahu sifah, imma sifatu kamal wa imma sifatu naqsin." Setiap setiap sesuatu yang ada secara hakiki harus dia mempunyai sifat. Dan ini tidak lepas dari dua. Bisa jadi sifatnya sempurna atau sifatnya kurang. Dan tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang kurang, batil, tidak mungkin. Maka secara fitrah manusia pun menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna. Ya akal Islam, azakumullah. Jangan jauh-jauh. <clears throat> setiap manusia pasti mendambakan sebuah idola yang super power. Karena memang itu adalah fitrah manusia. Banyak sekali idola-idola yang sifatnya super power baik di Amerika, di Indonesia, kalau mungkin di Amerika ada Superman dengan kehebatannya yang sempurna katanya. Kalau di di, di Jawa mungkin ada Gatot Koco. Ya. Kenapa sampai ada idola-idola seperti itu. Karena memang secara manusia fitrah dia mengharapkan ada sesuatu yang sifatnya sempurna. Fitrah manusia. Maka dia ingin menyembah sesuatu yang sifatnya sempurna yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mempunyai sifat yang sempurna. Balighatun fil kamal, ghayatahu telah sampai kepada puncaknya dalam kesempurnaan karena Allah Subhanahu wa taala Rabb ya Malik Allah adalah Rabb semesta alam dan kalau kita perhatikan secara alam semesta akan terlihat akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa Kemudian kaidah yang kedua ya akhirul Islam yaitu babu sifat ausa min babil asma. Bahwa bab masalah sifat lebih luas dibandingkan daripada bab yang berhubungan dengan masalah nama. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ إِسْمٍ مُتَضَمِّنٍ لِصِفَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَائِدَةِ ثَالِثَةٍ مِنْ قَائِدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقْ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا Kenapa kata beliau, setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi ingat, tidak setiap sifat boleh dijadikan nama. Kenapa? Karena di antara sifat Allah itu ada yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Makanya ada di sana sifat-sifat Allah yang tidak boleh dijadikan nama. Di sana ada sifat perbuatan-perbuatan Allah yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah e, mensifati dirinya dengannya tapi para ulama mengatakan itu bukan nama Allah. Sebuah contoh. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 22. Arab rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan Rabbmu datang bersama malaikat bersaf-saf. Di situ dikatakan bahwa Allah datang. Allah mensifati dirinya dengan datang. Tapi tidak boleh kita katakan bahwa nama Allah adalah yang datang, tidak. Demikian pula misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat yurid, ingin, berkeinginan. Tapi tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama murid, artinya yang menginginkan. Demikian pula Rasulullah bersabda yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah mensifati dirinya Allah turun. Akan tetapi tidak satu, tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa nama Allah adalah turun. Mungkin kalau ada yang bertanya, apa batasannya? suatu sifat tidak boleh dijadikan nama. Ketahuilah ya akhwatul Islam azakumullah. Suatu sifat yang boleh dijadikan nama apabila ia sempurna dalam seluruh segi. Apabila ia sempurna dalam seluruh sisi. Adapun kalau dia dimutlakan begitu, terkadang ada sifat yang apabila dimutlakan dia tidak sempurna. Tapi ia sempurna ketika dalam satu keadaan. Maka pada waktu itu kita ketatapkan ketika keadaan yang sempurna buat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah berkeinginan yuridullah. Allah berkeinginan untuk ber memberikan kemudahan buat kalian. Nah, tidak bisa kita katakan nama Allah Al-Murid yang berkeinginan. Kenapa? Karena apabila dimutlakan kepada Allah kata-kata berkeinginan, bisa saja berkeinginan itu mempunyai banyak makna. Ingin berbuat baik, ingin berbuat buruk, dan yang lainnya. Dan tidak mungkin Allah berbuat buruk. Maka tidak bisa dimutlakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifat seperti tersebut sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang ketiga ya ikhwatul Islam azakumullah bahwa sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Ada sifatun thubutiyah, ada sifatun salbiyah sifat yang bersifat subutiyah ya penetapan dan ada sifat salbiyah peniadaan menetapkan subutiyah ya adalah sifat yaitu menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangannya sedikit pun juga seperti Allah sami'un basirun azizun jabbarun dan yang lainnya ini adalah sifat subutiyah ada lagi sifat salbiyah yaitu Allah meniadakan dari dirinya sifat-sifat yang kurang. Seperti firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpan mengantuk, tidak pula Allah tidur. Ini adalah merupakan sifat salbiyah. Kemudian ikhwatul Islam. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an dan hadis, kita dapati penetapan sifat subutiyah lebih banyak dibandingkan dengan sifat salbiyah. Lebih banyak dengan sifat salbiyah. Mengapa? Sebab ikhwatul Islam a'azakumullah menetapkan sifat lebih sempurna daripada meniadakan sifat. Mengapa demikian? Apabila antum dikatakan, apabila seorang raja dipuji, engkau ya raja yang mempunyai kekuasaan, kecerdasan, kemampuan, mempunyai semangat yang kuat dan yang lainnya. Ini jelas sempurna. Tapi ketika ada orang berkata kepada raja itu, engkau tidak malas, engkau tidak ganteng, engkau tidak tidak bodoh. Sesuatu yang sifatnya begini bukan pujian namanya. Kalau antum dikatakan tidak malas, belum tentu antum rajin. Kalau antum dikatakan tidak bodoh, belum tentu antum pintar. Ya. Makanya kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah Penetapan sifat subutiyah lebih banyak dibandingkan dengan penetapan sifat salbiyah Dan itu pun juga penetapan salbiyah mempunyai sifat kelawan dari itu Untuk menunjukkan akan kesempurnaan Allah Rabbul Alamin Kemudian kaidah yang keempat ikhwatul Islam azakumullah. as Asifatu thubutiyah sifatu madhin wa kamalin. Bahwa sifat-sifat yang berupa penetapan buat Allah adalah semuanya terpuji dan sempurna. Fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mausuf biha wa huwa akthar ya tatkala acap kali lebih banyak dan lebih bermacam-macam penunjukannya akan itu hal itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah yang disifati bahkan lebih banyak dari itu oleh karena itulah ketika kita menyebutkan Allah mempunyai sifat hidup itu menunjukkan akan banyaknya kesempurnaan Allah karena konsekuensi dari hidup adalah dia harus mempunyai ilmu dia harus mempunyai kemampuan dia harus mempunyai ya mendengar, harus dia melihat. Ini merupakan konsekuensi daripada sifat hidup. Makanya sifat-sifat peniadaan tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali dalam tiga keadaan saja. Keadaan yang pertama, libayani umumi kamali untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai" dalam surat Asy-Syura 11. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga untuk menetapkan kesempurnaan dan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah juga berfirman, "Walam yakullahu kufuwan ahad." Allah tidak ada yang sebanding dengan Allah untuk apa? Menetapkan, menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya akhul Islam nafiu madda'ahu fi hakil kadhibun. Ya, dalam rangka meniadakan klaim orang-orang yang berdusta terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah berfirman dalam surat Maryam 9192. An da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak dan tidak sepatutnya Allah mempunyai anak. Allah meniadakan sifat anak dalam rangka apa? Ya, meniadakan, menafikan klaim orang-orang yang dusta itu. Kemudian yang ketiga ya akhli Islam azakumullah yaitu daf'u tawahum naksin min kamalihi untuk mencegah adanya perkiraan kurang dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 38, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Tidaklah kami ciptakan Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dengan semata main-main tidak. Ya. Allah mencegah ingin apa memberikan penerangan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan untuk main-main senda gurau tidak, tapi di sana ada sebuah hikmah yang sangat agung. Tiga keadaan ini, kata Syekh Uthaymin biasanya Allah menyebutkan atau meniadakan sifat-sifat yang kurang dan tidak sempurna. Kemudian kaidah yang kelima kata beliau, sifat subutiyah terbagi menjadi dua macam. Ada sifatun zatiyah dan ada sifatun fi'liyah. Ada sifat yang berhubungan dengan zat Allah apa itu allati lam yazal wala yazalu muttasifan biha Allah senantiasa terus menerus yang punya sifat tersebut seperti Allah mempunyai ilmu kudrah mendengar melihat izah hikmah Allah maha tinggi Allah maha agung dan yang lainnya ya secara zatnya memang Allah demikian tidak pernah Allah suatu ketika ya sebelumnya Allah bodoh atau nanti suatu ketika Allah bodoh tidak akan pernah sama sekali ini adalah merupakan sifat zatiyah ada lagi yang bersifat fi'liyah. Apa itu? Sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah berlakukan. Kalau Allah mau, Allah tidak akan lakukan. Contohnya apa? Allah turun ke langit dunia. Allah bersemayam di atas arash. Ini adalah sifat yang berhubungan fi'il. Ada lagi yang ketiga, sifatun zatiyah fi'liyah. Yaitu dari segi dia zat, dari segi dia berhubungan dengan kehendak Allah. Seperti apa? Kalam. Allah berbicara. Secara zat tidak mungkin Allah bisu. Dan pembicaraan itu ber, berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah di antara eh, kaidah lagi yang berhubungan dengan sifat Allah yang keenam adalah haram di dalam menetapkan sifat Allah beberapa perkara. Yang pertama tamsil, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya haram. Mengapa? Karena secara akal menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin sama sekali serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala diserupakan dengan makhluknya Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai." Allah tidak serupa dengan makhluknya wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula ikhwatul Islam kalau kita lihat makhluk manusia dan hewan. Manusia punya mata, elang punya mata. Tapi kita lihat mata manusia dengan mata elang berbeda jauh. Maka dari itulah tidak boleh kita mempersamakan Allah dengan makhluknya. Apabila sesama makhluk saja sudah berbeda, bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram kita mempertanyakan tata caranya. Allah mempunyai mata, tidak boleh kita katakan bagaimana bentuknya karena kita tidak pernah melihat. Allah punya tangan, tidak boleh kita tanya bagaimana bentuk tangan Allah karena kita tidak pernah melihat. Allah mempunyai kaki, bagaimana bentuknya? Tidak pernah kita tidak boleh kita tanyakan demikian. Karena apa? karena sesuatu yang gaib tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah tidak boleh dan haram kita mempertanyakan nama-nama Allah tentang tata cara atau kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam kaidah yang ketujuh bahwa sifat Allah tauqifiyah tidak boleh kita memberikan sifat kepada Allah kecuali dengan dalil. Jadi hal itu tidak diserahkan kepada akal. Tidak boleh kita serahkan kepada akal. Maka sesungguhnya Allah yang lebih tahu tentang sifat dirinya. Karena Allah yang lebih tahu tentang sifat dirinya, maka kewajiban kita adalah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Manusia tidak mengetahui tentang Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara kaidah tentang masalah sifat yang kedelapan, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Berbicara tentang masalah sifat bagian cabang daripada pembicaraan tentang zat. Artinya begini. Kalau kita ditanya bagaimana bentuk zat Allah, tentu setiap orang akan menjawab tidak tahu. Yang penting Allah punya zat. Demikian pula sifat Allah pun sama. Tidak ada yang mengetahui sebagaimana hadat. Kalau dikatakan Allah punya wajah, kita katakan pembicaraan tentang masalah sifat cabang daripada pembicaraan tentang masalah zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk zat Allah, demikian pula kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah Allah. Kewajiban kita tetapkan saja bahwa Allah punya wajah. Selesai. Ini adalah sesuatu yang mudah sekali. Kemudian kaidah yang kesembilan, al-kalamu fi ba'dis sifat far'un anil kalam fil ba'dil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat cabang daripada pembicaraan daripada sifat yang lainnya. Artinya, semua sifat sama, tidak boleh dipilah-pilah dan tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, kaidah kesembilan ini sebagai bantahan terhadap kaum Asy'ariyah yang katanya Allah hanya mempunyai sifat 20 saja wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi mereka juga memberikan sifat iradah sam'un basarun hayatun ya kalau antum tanyakan kepada mereka kenapa kalian hanya menetapkan 20 tanpa yang lainnya kata mereka karena itu yang ditunjukkan oleh akal kita katakan apa bedanya sifat satu dengan sifat yang lainnya kalau mereka berkata tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat marah Kenapa? Karena kata mereka yang namanya marah itu ya adalah bergolaknya darah di dalam hati dan ini tidak mungkin bagi Allah. Maka kita jawab kepada mereka, bukankah kalian pun menetapkan sifat iradah bagi Allah? Yang namanya iradah itu adalah keinginan hati untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Apa bedanya? Kalau dikatakan, tapi kan irodah yang sesuai dengan kebesaran Allah, kita kita katakan, naam, Allah murka sesuai dengan keburka apa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita memilah-milah antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan al-faslu tsalits fasal yang ketiga. Kaidah-kaidah mengenai dalil-dalil asma was sifat. Beliau berkata, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Al-adillah allati tuthbat biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang boleh untuk menetapkan nama dan sifat Allah hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang boleh menetapkan nama Allah dan sifatnya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak boleh kita tetapkan. Adapun sesuatu yang tidak ada penetapan dan tidak pula ada peniadaannya, maka kewajiban kita pun tawakuf, tidak ditetapkan dan tidak pula ditiadakan. Kenapa? Karena tidak adanya dalil dalam masalah ini. Maka inilah sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nama-nama dan sifat Allah tidak boleh kita mentapkan nama dan sifat kecuali apabila telah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian ikhwat Islam, kaidah yang kedua yang harus kita fahami. Al-wajib fi nususil Quran wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha kewajiban dalam menghadapi nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang berhubungan dengan sifat biarkan sesuai dengan teksnya jangan dirubah-rubah jangan lebih-lebih dalam masalah nas-nas sifat yang tidak mungkin akal untuk mengetahuinya Allah mempunyai tangan kita katakan Allah punya tangan selesai Jangan ditakwil-takwil. Ya. Allah mempunyai wajah. Kita katakan Allah punya wajah, selesai. Jangan ditakwil. Karena itu bukan jalannya Rasulullah, bukan pula para sahabat, bukan pula para tabi'in, bukan bukan pula para tabi'ut tabi'in. Makanya ikhwatul Islam azakumullah, <clears throat> orang-orang Yahudi di, di, dikecam oleh Allah dikarenakan mereka merubah-rubah ya apa yang telah tertera di dalam Taurat. Maka kaum muslimin pun tidak boleh merubah-rubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-kaidah yang ketiga kata beliau, zahiru nususis sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar." Bahwa zahir nas-nas sifat itu dari secara makna diketahui. Adapun dari secara tata cara itu tidak diketahui. Contoh, Allah mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arash. Kita mempunyai makna, mengetahui maknanya istio istawa ala itu artinya bersemayam. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tata cara bersemayam. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan justru kedua tangan Allah itu terbuka. Secara makna tangan itu makrum, tahu. Tapi secara tata caranya, kaifiahnya, bentuknya kita tidak tahu. Nah ini. Dan ini sebagai bantahan terhadap madhab mufawwidin. Mereka mengatakan katanya nama-nama apa seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang masalah sifat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? karena Allah turunkan Al-Quran dengan makna-makna bahasa Arab yang jelas. Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam, dan makna bersemayam dalam bahasa Arab jelas, akan tetapi yang tidak jelas itu adalah tata caranya. Allah mempunyai tangan, jelas dalam bahasa Arab tangan itu apa. Akan tetapi mak, apa kaifiyatnya, bentuknya itu yang kita tidak ketahui. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah. sesungguhnya di dalam hal masalah asma wa sifat ahlu sunnah wal jamaah melalui jalan yang telah dilalui oleh salafun salih tidak sulit untuk menetapkan sifat Allah sebagaimana sulitnya pendapat Mu'tazilah tidak pula seperti halnya kaum musyabihah yang mensifati Allah sebagaimana sifat makhluknya. Sesungguhnya pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah itu adalah merupakan sebuah jinayah yang besar. Kejahatan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk menjalani ya jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaidah-kaidahnya. Semoga kaidah-kaidah ini bisa kita terapkan dan kita fahami dan kita berusaha pula untuk memahami daripada setiap nama-nama dan sifat Allah dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari hari-hari kita. Kita tutup sampai di sini Subhanallah bihamdik Syadu alla ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.